ma'alif rahimahullah ta'ala wa maqalahu hambalan fi masalah mas'alatain Adapun apa, apa yang diceritakan oleh Hambal dalam dua masalah tersebut Zakaran yang disebutkan dari Imam Ahmad Imam Ahmad menjawab dengan wala ta'kulu mimma lam yukasmullahu alaih dan mama uhila li ghairi labih fa innamal jawabu min abdi abdillah fima uhila li ghairillah bihi amma tasmiyatu wa tarkuha faqad ruya anhu jami'u ashabihi anna la ba'sa bi akli ma lam yusammu alaihi ila fi waqti ma yatbahuna li ayatihim kana isihim fa inna makna qawluhu wa mu'ila li ghairillah bihi wa inda abdi abdillah anna tafsir wa la ta'kulu mimma lam yakasbullah alaih inama unya bihi al-maitatu faqad akhadtuhu fi mawdi'ihi fa inamal jawab maka jawab dari Imam Ahmad dengan dua ayat di atas adalah diperlakukan untuk hewan yang disembelih dan bisa disebutkan nama selain Allah. Adapun masalah bismillah dan tidak bismillah atau lupa membaca bismillah maka dia kepada Imam Ahmad oleh semua murid-muridnya Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa boleh memakan hewan yang tidak disebutkan bismillah padanya kecuali jika tidak menyebutkan bismillah itu pada saat mereka menyembelihnya mereka orang-orang ahli kitab menyembelihnya untuk hari raya mereka dan untuk gereja mereka itulah makna bama ma'uhilla li karena dalam saat, pada saat itu maka itu uh, <clears throat> termasuk dalam makna bama ma'uhilla li Sedangkan dari Imam Ahmad tentang tafsir wala taqulu mimma lam yuskasmullah alaih Eh, menurut Imam Ahmad tafsirnya adalah unyabi adalah al-maitatu. Yang dimaksud lam yusmullah alaih itu adalah bangkai. Dan aku telah meriwayatkannya menceritakan perkataan Imam Ahmad ini di tempatnya. Pemaksudul khalal anna nahya Ahmad lam yakun li ajli tarki tasmiyati faqat fa inna dhalika indahu la ya, la la fa inna makana li annahum dzabau li ghairillah sawa'an kanu yusammuna ghairallahi aw la yusammuna Allah wala ghairahu lakin qasduhum adabhu li ghairihi Qala Ibnu Abi Musa wa istanibu eh, la akla kulli ma dabahu wa nasara li kana isihim wa ayatihim wa la yakalu ma zahra maka maksud dari al Falal, Punya Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah e, sembelihan etnya ahli kitab dan tidak disebutkan bismillah pada saat itu lam yakun bukanlah karena ahli kitab itu tidak menyebut nama Allah karena hewan yang tidak disebut yang kelupaan tidak disebut nama Allah itu tidak haram menurut Imam Ahmad. Fa inama namun kenapa Imam Ahmad mengakap mengatakan tidak boleh sembelihan yang pada saat Id dan tidak disebutkan nama Allah karena dianam karena mereka menyembelihnya untuk selain Allah. Boleh jadi mereka menyebutkan nama selain Allah yaitu Isa atau tidak menyebut nama Allah tidak pula yang lainnya mereka diam namun hati mereka untuk selain Allah akan tapi niat mereka dalam menyembah untuk selain Allah Ibnu Abi Musa salah seorang ulama Hanabilah menyatakan dijauhi memakan semua yang disembelih orang yang sudah nasrani untuk kerja dan haid mereka dan tidaklah dimakan hewan yang sudah untuk zahra untuk bintang bintang namanya bintang zahra itu hewan yang disembelih untuk selain Allah maka tidak boleh dimakan kemudian riwayat yang kedua riwayat tentang sembilan ahli kitab dalam rangka et mereka dan tidak dan diketahui mereka tidak menyebut nama Allah pada saat itu. Maka riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, an dzalika makruhun ghairu muharram wa hadha allati al-qadi wa ghairuhu wa akhadhu dzalika fima fi fima naqalahu Abdullah bin Ahmad fa sa'altu afi amman al zahra qala la yujibuni Qultu ahramun akluhu qal la akulu haraman walakin la yujibuni Wadzalika annahu asbata al-karahata dunatahrim maka pendapat yang kedua yaitu makruh tidak haram inilah yang disebutkan oleh Qadi Abu Ya'la dan yang lainnya dan mereka menyimpulkan hal ini fima adunu dalam padugaku mereka simpulkan dari nukilan ya, uh, Abdullah bin Imam Ahmad dia bertanya pada Imam Ahmad tentang hewan yang disembelih untuk Zahra Imam Ahmad mengatakan saya tidak menyukainya Aku tanyakan apakah haram memakannya? Aku tidak mengatakan haram namun aku tidak menyukainya. Maka dalam perkataan ini, dalam hal ini Imam Ahmad menetapkan kemakruhan dan tidak menetapkan haram. Jadi makruhnya makruh yang tidak sampai haram. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرمة لأن ما اختلف في تحريمه وتعرضت في الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على غويتين كغويتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على غويتين ومن أسبنا من أتى الكراهة ولم يفسر هل أرد التحريم أو تنزيها قال أبو الحسن الأمتي ما ذبي لغير الله مثل كنائسي وزهرة والشمس والقمر Faqala Ahmad wa ma uhilla li ghairillahi bihi akrahuhu. Kulu Kulu dhabhi li ghairillahi wal kana'is wa ma dhabahu fi kana'isi a'yadihim akrahuhu. Fa amma madab madaba al kitab ala makna zakat fala ba'sa bihi. Namun mungkin kita katakan berkaitan dengan pendapat ke Imam Ahmad kedua tadi ini Inama tawakkofa Imam Ahmad itu diam Tidak mau memberikan komentar Kalau itu hukumnya haram Karena perkara yang diperselisihkan Haramnya Kota aradat fil adillah Dan di dalam itu saling bertentangan Semisal Mengumpulkan Dua bersaudara yang sama-sama budak apakah boleh disebut haram ala Imam Ahmad punya dua pendapat salah satu yang mengatakan haram salah satu mengatakan ya tidak tidak ditegaskan kalau itu haram Bagaimana ada eh, ada dua pendapat dua pendapat dari Imam Ahmad tentang perkara yang diperselisihkan wajibnya. Apakah dinamakan fardu eh, ataukah wajib namun bukan fardu ala suwayatain ada dua Jadi, menikahi dua orang bersaudara kakak beradik tidak kan boleh Manta cuma bainal uktain itu berdasarkan sekolah Dan gimana kalau mengumpulkan dua saudara bukan dengan sebab nikah? Kalau yang dilarang dalam naskah kan dengan sebab nikah. Bagaimana kalau dengan sebab tasari? Orang punya e, budak perempuan kakak beradik kakaknya dikumpuli adiknya juga dikumpuli ini bukan e, maka ini mengumpulkan dua bersaudara namun bukan karena jalan nikah namun karena jalan tasari e, menyetupi budak apakah ini hukumnya haram sebagaimana e, eh, mengumpuli atau menyatukan kakak beradik karena nikah ini ulama ikhtilaf Hajam Ibn Al-Uqtaini Al-Mamluk Katai Khalifah Utsman mengatakan tentang kasus ini kasus semacam ini eh, atau oleh Imam eh, dikulas oleh Uthman ha'amathu ayatun wa ahalathu ayatun diharamkan oleh satu ayat dan dihalalkan oleh ayat yang lain ayat yang tentang boleh mengumpuli budak ini umum tidak memberikan kriteria e, bersaudara atau tidak dan nah, berarti menurut ayat ini halal cuman menurut wa anta mau kalau cuma dilihat wa anta mau bainal uktain tanpa melihat konteks uh, ayat ini tentang nikah wa anta oh, mau bainal uktain mengumpulkan dosa doa maka ini mengumpulkan Hah? Iya Cuma enggak ini Mumin asabina dan diantara ulama-ulama anabila ada yang mengomentari hukum masalah ini maka dikatakan makruh tanpa merinci apakah makruh yang dimaksudkan haram ataukah makruh biasa. Itu perkataan Abu Hasan al Amidi dia mengatakan hewan yang disembelih untuk selain Allah misal gereja, zahra, matahari, rembulan maka Imam Ahmad mengatakan dan hewan yang disembelih untuk selain Allah maka aku ah, tidak menyukainya semua sembelihan untuk selain Allah gereja dan apa yang kita Beliau pada saat Eid aku tidak menyukainya. Adapun apa yang disembelih oleh kitab Alam makna dakah dalam pengertian disembelih menyembelih dalam arti murni untuk menyembelih untuk dimakan dan sebagainya kalau jadi maka tidak mengapa untuk memakan Bagaimana kama dhabu malikin yakrahu ma nasara dikana isihim Au dabahu ala ismil masihi au salibi Asma iman madha min ahbari maruhbanihim dan ini merupakan mazhabnya Imam Malik Imam Malik pendapatnya Imam Malik menyatakan cuma makro hewan yang disembelih oleh orang Nasrani untuk gereja atau mereka sembelih dengan menyebut nama Al-Masih atau salib atau menyebut nama man madha asma nama-nama orang yang sudah dahulu dari pendeta pendeta mereka dalam kitab fikihnya Imam Malik yaitu al Mudawwana al Mudawwana Kubra kalau mau tahu fikihnya Imam Malik secara langsung ya membaca Muwatta sama al Mudawwana jadi kalau al itu bukan Imam Malik yang nulis namun uh, muridnya yaitu Sahnun dia tempat tempatnya al mudawana Bilwati Sahnun Dan ibu Qasim dan Malik Muridnya mengumpulkan Fatwa-fatwanya untuk Qasim itu muridnya Malik Sahnun ya, Ulama Maliki Mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Malik sudah ditata jadi kita fikih Namanya Mudawanah kalau mau lihat fikih syafi'i ya di al-um kalau Imam Malik itu di al-mudawwana yang nggak punya ya Imam Ahmad nggak punya hanya masail masail itu apa namanya ada dalam mudawana disebutkan karya Malik Imam Malik memakruhkan tidak menyukai memakan hewan yang sebelah ahli kitab bekerja mereka atau ayat mereka min ghair tahrim dikerjakan tanpa dan dia mentakwil firman Allah afiskan ulila li ghairi itu pastikan itu hewan yang sebelah selain Allah itu ditakwil oleh Imam Malik Kalau Ibnu Qasim maka dalika mazhabuhu wasam wasamu alaihi ismal masihi bahwa bahu di kana isihim bala ara Panu pilat aku satu bayil ayat wa anta ifatim min nasahabat rasul anhu bahada bima ida idha lam yusamu Allah. fa insamu samu Allah itu aidihim atau ghair aidihim harum fi ashar riwayatain bahwa madhabul jumhuri bahwa bu sukaha isalasati fima naqalahu ghayr wahidin wa huwa qawlu Ali bin Abi talib wa ghayrihi min ashabati minhu minhum Abu Darda wa Abu Mama wa Irbad bin Sariyah wa Ba'da bin Samit wa qawlu Akbar wa Isyam wa ghayrihi Ibnu Qasim mengatakan berarti Imam Malik demikian pula apa yang sembelih yang disembelih oleh ahli kitab dan mereka sebut pada saat menyembelih itu nama Isa. Maka itu statusnya sebagaimana hewan yang mereka sembelih untuk gereja. Ibnu Qasim mengatakan wala al ayukala Nah, aku tidaklah berpendapat bolehnya dimakan. Pendapatnya Ibnu Qasim. Wanukla terusah dan dinukil adanya kebolehan untuk memakan sembelihan al-ayat sembelihnya uh, eh, ahli kitab pada saat id mereka dan semacamnya dinukil dari sejumlah sahabat. Nah pembahasan di atas itu jika mereka tidak menyebutkan nama selain Allah pada saat menyebutnya. Jika mereka menyebutkan nama selain Allah pada saat sembelihan id mereka atau sembelian di luar id mereka gimana hukumnya memakannya haram menurut asar riwayatain ini. Nah, Imam Ahmad punya dua riwayat punya dua pendapat yang paling masyhur mengatakan haram dan hukum haram ini merupakan pendapat jumhur ulama di antaranya adalah pendapat tiga fukoha yaitu berarti selain Imam Ahmad tadi Abu Hanifah Malik dan Syafi'i mungkin Di mana kalau wahidin sebagaimana nukilan beberapa ulama Jadi ada pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain seperti Abu Darda, Abu Mama, Irbad bin Sariyah, Ubadah bin Samit dan ini adalah pendapat mayoritas para fukoha negeri Syam dan selain mereka riwayat dari Imam Ahmad yang kedua la yahumu wa insamu ghairallahi wa hadha qawlu apa wa mujahid wa makul wa auza'i wa lain ayat yang kedua ini dalam rangka id dan tegas-tegas disebutkan nama Isa mengatakan tidak haram menurut riwayatnya Imam Ahmad yang kedua meskipun mereka menyebut selain nama Allah ini adalah pendapatnya apa Mujahid, Makhul, Auza'i dan Alais Alais bin Sa'ad Fakihul Misr Zaman dengan Imam Malik Nah kalau Ibn Mansur Anau kila li Abi Abdillah Su'ila Sufyan An rajulin Dabaha Walam yadkur Allah Muta'amida Qal ara Allah yukala Bila lahu ara'aita inkana Yara annahu yujaziu anhu Falam yadkur Qala ara ala ayyukala. Qala Ahmad al-Muslim fihi ismullah. Yukalu. Walakin qad asal kita tasmiyata. Anasara alaysa yakuna ghaira ismillah Dinukil Ibnu Mansur ada yang bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ahmad. Su'ilah Sufyan Sufyan ditanya tentang seseorang yang menyembelih hewan dan tidak menyebut nama Allah dengan sengaja. Maka Sufyan mengatakan, aku berpendapat layukal tidak boleh dimakan. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad apa pendapatmu jika dia beranggapan anau yujizi anhu. Bahasa itu sudah sah. Dia berpendapat tidak sah kalau meskipun menyembelih tanpa menyebut nama Allah. para yadkur. Kalau dia tidak menyebut nama Allah. Dia beranggapan itu sah menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Seorang muslim tentunya. Ara ala yukal Aku pendapat tidak boleh dimakan Imam Ahmad mengatakan Dalam diri seorang muslim ada nama Allah ditunjukkan maka boleh dimakan. Kalau Sufyan mengatakan tidak boleh dimakan, sedangkan Imam Ahmad dan mengomentari dalam diri seorang muslim ada nama Allah, maka jika dia tidak menyebut menyebut nama Allah pada saat memilih tetap dimakan karena pada dirinya ada nama Allah. Akan tapi dia telah berbuat jelek karena meninggalkan tasmiyah. An-Nasara sedangkan anak-anak Nasrani bukankah mereka menyebut lain nama Allah? Nah, apa sebab ikhtilafnya uh, wajul ikhtilaf? Kenapa kok bisa terjadi ikhtilaf? فوجه الاختلاف أن هذا قد دخل في أموم قول عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي أموم قوله وما أهل لغير الله به لأن هذه الآية تعوم كل ما نطق به لغير الله ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام رفيعا فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه fa inna malima kanat adatuhu Of asawti fil asli kharajal kalamu ala zalika. fa makna wa matukuli bihi li ghairillahi wa manutika bihi li ghairillahi wa maklumun anna ma harma ayu ja'al ghairallahi musamma wa zalika manwiyah id hadha mislu fil ibadat fa inna lafdha biha wa in ablaq lakin al aslu al qasdu ala anal mutakariba bil hadaya wa duhaya sawa'an qal asbahuhu lillah aw sakata fa ainal aib wa tabniyah wa tasmiyatullahi ala dhabihati ghairu dhabhiha lillah fa innahu yusammi ala ma yaqsidu bi Allah ma wa amal qurbanu fayusbahu lillahi subhanahu Walihada kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi qurbanihi Allahumma minka walaka Ba'da kaulihi Bismillahi Wallahu Akbar Itiba'ni kauli ta'ala Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati Lillahi Nah sisi ikhtilafnya Bacanya hal ini sebenarnya ahli kitab ini ingat ini kita bicara tentang ahli kitab bukan orang kafir secara umum. Istilah yang tadi disebutkan istilahnya ahli kitab adalah berkaitan dengan sembelihannya ahli kitab. Anak Anahada qaddafala bahasanya sembelihan ahli kitab yang seperti tadi untuk gereja. Qaddafala itu masuk dalam adalah bagian dari keumuman firman Allah wa ta'amul ladzina utul kita tahilul dan makanan ahli kitab itu halal untuk apa yang dimaksud makanan hal ahli kitab itu halal untuk kalian ya sembelihan kan ya, sembelihan yang dianggap halal oleh ahli kitab dengan cara mereka itu halal bagi kita nah yang penting kan sembelihan ahli kitab dan ahli kitab itu yang dimiliki ahli kitab dan mereka beranggapan itu satu hal yang boleh maka itu boleh untuk kita Tapi dilihat dari sisi ini maka dikatakan hukumnya boleh baik yang disebut apa, e, tidak disebutkan nama Allah padanya e, tidak disebutkan nama Allah padanya dalam taib gereja dan tidak ada dan diam maka masuk dalam ayat ini demikian juga yang tegas-tegas disebutkan Yesus juga masuk dalam ayat ini ada dari, dari ulama yang mengatakan ini boleh itu pertimbangannya ayat ini namun juga bisa masuk dalam firman Allah wa uwila li ghairillah bihi masuk yang dilarang adalah apa yang disembelih li ghairillah bihi yang disebutkan pada saat menyembelih selain nama Allah ayat yang kedua ini tak umum mencakup semua sembelihan yang disebutkan padanya selain nama Allah karena ahalla wa ma'uhilla itu dari kata-kata ahlal tu bikada ahlal tu bikada maknanya adalah takalam tu aku mengatakannya meskipun ihlal itu makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-kalam arafi teriaan suara yang tinggi namun hukumnya tidaklah berbeda dengan suara yang tinggi atau suara yang lirik namun mengingat kebiasaan mereka pada saat menyembelih itu dengan suara yang tinggi itu pada asalnya maka disebutlah apa yang disebut pada saat menyembelih dengan istilah ihlal khorjal kalam ala dalika maka e, keluarlah al kalam ala dalika sehingga makna wa ma'uhilla li itu adalah wa lima pilih ghairillah dan sembelihan yang pada saat disembelih disebutkan nama selain Allah wa manutikha li disebutkan selain Allah padanya. Pemaklum dan semua orang sudah maklum Bahasanya yang haram adalah Jika selain nama Allah Dijadikan sebagai musamma sesuatu yang disebutkan Ketika menyembelih ini haram Demikian juga Tidak karena manusia Jika itu tidak disebutkan namun diniatkan niatkan dalam hati untuk selain Allah tidak disebutkan maka juga haram karena masalah menyembelih itu semisal niat dalam masalah ibadah maka melafatkannya meskipun itu ablak lebih baik nah, namun yang jadi tolak ukur yang jadi landasan adalah niat ibadah yang dimaksud di sini adalah semacam korban Alatara bukannya beliau menyetujui talafuknya Alatar tidak akan kau melihat bahasanya orang yang mendekatkan kepada Allah dengan menyembelih hati dan dohaya dan utahiyah baik ketika menyembelih dia mengatakan asbahulillah apakah diam saja maka jadi aku adalah dalam niatnya Watasmiyatullah dan menyebut nama Allah ala zabiyah kepada pada hewan yang disembelih Ghairu dhabihan lillah itu berbeda dengan menyembelih hewan karena Allah. Karena yang pertama tasmiyatullah ala dhabiha fa yusami ala ma yuqsadu Allah. Karena karena yang pertama itu adalah sekedar menyebut nama Allah mayuk Allahmu dan hewan tersebut tujuan pokoknya adalah diambil dagingnya. Adapun kurban, adapun ya, udhiyah, maka itu disembelih memang sejak asalnya untuk lillah. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam saat menjelaskan korban Allah meminta walaka setelah menyebut Bismillah wallahu akbar cuma di footnote diatkan Imam Ahmad dan yang lainnya Nabi mengatakan Allah minka walaka wa an Muhammad um Muhammadin wa ummatihi Bismillahi wallahu akbar Itibar karena mengikuti firman Allah Sejak sholatku Sembelihanku, hidup dan matiku adalah Untuk Allah Rabb semesta alam nah, Seorang muslim ketika menyembelih ketika dia menyembelih untuk mau dimakan maka itu tasmiyatullah ala dhabiha Adapun jika seorang muslim berkorban ini memang acaranya acara korban maka itu yang dimaksud e, menyembelih lillah maka menyembelih dengan tujuan untuk Allah itu beda dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sebut nama Allah ketika menyembelih ini ketika sembelihannya itu bukan korban sembelihannya untuk dimakan untuk dijual ya, kalau tujuannya korban maka ini adalah menyembelih karena Allah azabulillah wal kafirun yasna'una bi ali bi alihatim kadzalika fataratan yusamuna alihatahum ala dabaihi wa taratan yasbahunaha qurbanan ilaihi Fataratan yajma'una bainahuma. Kullu dzalika wallahu a'lam yadkhulu fi ma li ghairillahi bihi. Fa inna man sama ghairallahi faqad ahalla bihi li ghairillahi. Wa qawlu bismi kadza isti'anatan bihi wa li ibadatan lahu. Walihada sama Allah bainahuma fi qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa aidan fa inna subhanahu harama ma dhubiha 'ala nusub wa yakulu ma yunsab li yu'bada min duni min dunillahi ta'ala. Demikian juga orang-orang kafir ber, berbuat dengan sesembahan-sesembahan mereka seperti itu terkadang mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka ketika menyembelih. itu apa? Mereka menyembelih untuk uh, untuk makan. Mereka menyembelih hewan untuk makan, kemudian mereka menyebut nama Tuhan mereka saat menyembelih. Tautan dan terkadang mereka menyembelih hewan kurbanan ilaihi dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sembahan mereka. Yang ketiga, terkadang mereka mengumpulkan dua-duanya pada saat mereka ini tujuannya untuk kurban dan ketika itu disebutkan nama selain Allah. Nah, tiga hal ini wallahu a'lam termasuk dalam eh, ayat wa ma'uhilla li ghairillahi bihi. Kata Syekhul Islam, wa ma'uhilla li ghairillahi itu mencakup tiga jenis sembelihannya orang kafir pertama orang kafir menyembelih untuk makan dan ketika menyembelih dia mengatakan dengan nama Isa dan yang kedua orang Nasrani menyembelih dengan maksud untuk beribadah takaruban kepada eh, sesembahan mereka dan dia diam tidak ngomong apa-apa yang ketiga orang Nasrani atau orang kafir menyembelih dalam rangka kurban dan di sana disebut dengan nama Al-Masih. Maka tiga-tiganya ini kata Syekh Islam yaitu yadkhul fima ubilla li ghairillah cukup tadi fa inna sumiya ghairallah maka fa man karena orang yang menyebut nama selain Allah maka dia berarti menyembelih untuk selain Allah karena ketika orang menyembelih dengan mengatakan bismikada maka berarti dia minta pertolongan dengan nama yang disebutkan. Sedangkan perkataan seorang yang menyembelih likada itu artinya beribadah kepada Oleh karena itu Allah mengumpulkan antara isti'anah dan ibadah dalam firman-Nya. Iya karena butuh, iya karena Sampai itu Ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hewan yang rubiah ala nusuk Boleh untuk berhala. Dan nusuk adalah segala sesuatu yang dipancangkan supaya disembah dan itu adalah selain Allah. Sama ma'uhilla li itu ayatnya umum mencakup tiga jenis sembelihan tadi. Maka kalau melihat ini, maka nggak boleh dimakan. Maka sebagian ulama melihatnya dari Ma'uhillah dengan makna yang umum mencakup tiga makna tadi maka mereka katakan tidak boleh sama ada ulama yang melihat atau amul ladina untuk kitab ahilul sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Ada di sini dan dilihat nah, berarti boleh dimakan ya asalkan kesembilan karena nasrani terserah gimana bentuknya dengan menyebut, dengan diam kalau menyebut nama selain Allah itu masuk. Sembilan, ahli kitab Fama jatuh Ahmad ala hadil masalah Sedangkan Imam Ahmad beralasan ketika membicarakan masalah ini dengan menyebut firman Allah wala ta'kulu jangan kalian makan sembelih yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Fahaitu usturitat astasmiyatu fi dhabihatil muslim. Maka disyaratkan eh, menyebut bismillah nama Allah tapi sembelihan seorang muslim. Hal ustaratu di hati kita apakah supaya sembelian ahli kitab itu halal disyaratkan ketika dia menyembelih itu hanya menyebut nama Allah ala riwayatain Imam Ahmad punya dua pendapat Mainkan al-falal huna qad dzakara adam al-istirahat fahtijaju bihadil ayati yuharraju ala ihda riwayatain maka ada dua pendapat melainkan al meskipun al dalam masalah ini kalau menyebutkan telah menyebutkan bahasa itu tidak disarankan tidak serani Nasrani bos mengucapkan Bismillah ketika menyebut nama Allah Fahtijaju maka eh, Berujahnya Imam Ahmad dengan ayat ini yukharat ala ihda riwayatain maka itu bisa disimpulkan ada dua riwayat maka berdasarkan riwayat ini yang mengatakan Imam Ahmad uh, berdalil dengan sembelihan alir kitab kemudian dia menyebut wala takulu malam lam semula alai menunjukkan kalau berarti alir kitab harus menyebut nama Allah dan ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Khalal Imam Ahmad tidak mempertahankan nah falamma ta'arada al-umumul hadiru al-hadiru wa huwa qawluhu ta'ala wa ma bihi li ghairillah wal umum al-mubih wa huwa qawluhu wa ta'amu ladhi na'utul kitab al ulama fi dalika nah karena ta'arada karena terdapat pertentangan antara dalil umum al-hadir yang melarang yaitu wa ma'uhila bihi ghairillah karena wa ma'uhila e, bihi bili itu mencakup tiga jenis tadi dan ya, ini bertentangan dengan al-umum al-mubi dalil umum yang membolehkan yaitu Fata'amul ladina utul kitab Nah karena inilah ulama berselisih pendapat Gimana sembilan ahli kitab dan menyebut selain nama Allah atau niatnya untuk gereja dan tidak dan tidak nyebut apa-apa. Yang dirocikan oleh Syekhul Islam wa asbah kitab wa sunnah dan yang lebih mendekati ajaran kitab dan sunnah Majalah Ali Aksar Kalami Ahmad minal hadri Baikana min mutaakhir asabina malam malam yadkur hadil riwayati hadil riwayati bihalin وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله ثم ذكر على النصب عموم محفوظ لم تخص منه سورة بخلاف الطعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة المبيحة فلو ذاك الكتاب في غير المحال المشروع لم تبه زكاته ولأن غاية الكتاب أن تكون زكاته كالمسلم wal muslim law dabaha li ghairillahi aw dabaha bi ismi ghairillahi lam yubih fa in kana yakfur fi dhalika kadhalika adimi bi anna qawlahu ta'ala wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum sawa'un wa hum wa in kana yastahiluna hadha wa nahnu la nastahiluhu falaysa kullu man yastahiluhu hillun wa li anna qad ta'arada dalilan hadirun wa mubihun fal hadiru aula wali anna dhabha li ghairillah wa bismi ghairihi qad alimna yakinan annahu laysa min dinil anbiya alaihi salamu fa huwa min asyriki alladhi ahdasuhu fal ma'na alladhi li ajlihi halat tabaihum muntafin fi hadha wallahu a'lam ini tafsir dari Syekhul Islam maka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan itulah yang ditunjukkan uh, oleh mayoritas perkataan Imam Ahmad adalah minal hadri yaitu sila haram meskipun mutaakhir sebagian uh, Hanabilah yang mutaakhirin tidak menyebutkan riwayat ini sama sekali tidak menyebutkan adanya riwayat dari Imam Ahmad kalau beliau mengharamkan eh, yang disebut oleh alkitab dan disebutkan nama selain Allah padanya. Kenapa kok di kok yang dirojekkan oleh Syekhul Islam adalah haram? Disebutkan dua alasan. Yang pertama, karena keumuman dalam ayat bahwa uhilla li itu adalah umumun mahfud, Keumumannya terjaga. Lam tuhos tidak ditaksis minusu otot tidak ada satupun bentuknya yang mengalami tak. berbeda dengan to'amul ladina utul kita maka ini mengalami taksis dan lafat umum yang tidak mengalami taksis itu lebih kuat daripada lafat umum yang mengalami taksis. Tapi yang dikatakan oleh saya menurut saya di al-usul menjadi usul al-umum al-mahfud muqaddam ala al-umum ghair mahfud lapat umum yang tidak mengalami taksis itu lebih menang daripada lapat umum yang mengalami taksis nah kalau ayat wa ta'amul ladina utul kitab itu mengalami taksis taksisnya fa'inahu yustaratu lahu az-zakatu al-mubiha disyaratkan sembilan ahli kitab yang halal untuk kita itu disyaratkan dia adalah zakat sembelihan yang memubahkan artinya disembelih di leher disembelih pada tempatnya itu leher kalau zakat seandainya ada seorang ahli kitab yang menyembelih tidak di tempat yang disyariatkan maka sembelihannya tidak halal misalnya ada orang yang menyembelih dengan cara Nasrani nyembelih dengan dipukuli hanya kalau dimakan ini nggak boleh dimakan meskipun mereka beranggapan halal tapi mengalami taksis tidak semua sembelihan ahli kitab itu halal namun sembelihan ahli kitab yang disembelih pada tempatnya kalau nyembelihnya tidak pada tempatnya maka tidak halal nah, maka ini mengalami taksis pada sini saya usah menyebutkan tiga dalil. Yang kedua, dalil yang kedua maksimal dari sembilan ahli kitab adalah sembelihannya sebagaimana sembilan muslim. Dan seorang muslim seandainya ada seorang muslim menyembelih untuk selain Allah atau menyembelih dan menyebut nama selain Allah, maka itu tidak halal. Pun seorang muslim itu jadi kafir oleh jadi murtad dengan itu kalau seorang muslim kok menyembelih untuk selain Allah maka dia jadi murtad jadi kafir sembelihnya tidak halal dan orang jadi murtad jadi kafir maka demikian juga kafir ini Wahum dan mereka wa ingkana wa ingkana meskipun mereka menganggap hal tersebut yaitu sembilan selain Allah maka kita tidak menganggapnya sebagai satu hal yang halal maka kesimpulannya tidaklah semua yang mereka anggap halal sembelihan eh, atau daging yang mereka anggap halal itu halal untuk kita. Orang Islam saja jika menyebut selain Allah aja nggak halal masa halal kitab halal itu alasan yang kedua mimpi bil aula. Dan alasan yang ketiga maka dalam hal ini kota aradu dalilan ada dua dalil yang bertentangan. Dalil yang pertama hadir melarang, yang kedua adalah dalil yang mubin. Maka dalil yang melarang itu lebih layak untuk diambil daripada yang membolehkan. Faedah hadir mukodam alal mubin. Atau mengapa faedah An-nafil anil asli muqaddam ala mubqi alal asli Dalil yang memindahkan sesuatu dari hukum asalnya itu lebih diutamakan daripada dalil yang cuma menetapkan hukum asal Kalau makanan kan ini halal Dalil yang melarang itu berarti memindah hukum asal Dalil yang tidak melarang itu berarti mempertahankan hukum asal faedahnya sebagaimana kata saya di al-usul usul anakil anil asli muqaddam anil mubki alal asli dalil yang memindah dari hukum asal itu muqaddam lebih diutamakan kalau dalam masalah tarjih lebih diutamakan daripada dalil yang mempertahankan hukum asal oh ada alasan yang keempat ternyata Kemudian walian yang keempat dan menyembelih untuk selain Allah dan dengan menyebut nama selain Allah telah kita tahu secara yakin itu bukanlah ajaran para nabi anisa Musa dan Isa tidak ada satupun yang mengajarkan untuk syirik. Karena itu ada termasuk syirik, maka itu berarti termasuk syirik yang mereka bikin-bikin. Bid'ah kesyirikan yang mereka buat dalam agama mereka. Kalau makna maka makna yang karenanya sembilan mereka itu halal itu tidak ada di sini. Karena sembilan mereka itu halal karena ini adalah menghormati ajaran Nabi mereka. Dan ini jelas bukan ajaran Nabi mereka. Empat alasan yang disampaikan oleh ajaran Islam untuk memilih haram. dan ahli kitab dan di sana disebutkan nama selain Allah atau ditujukan ke selain Allah. alasan pertama dengan kaidah amun mahfudun muqaddam ala am ghairu mahfud eh, alasan yang kedua kias aula alasan yang ketiga jadi anakil anil asli muqaddam nah, dan alasan yang keempat adalah min haisul min jihatil makna. Kenapa kok sebenarnya ahli kitab itu halal apa sebabnya dari taklimnya oh gini ketemunya demikian oh tidak ada di sini jika sembilan tersebut itu disebutkan oleh Allah tidak ada kila, Ama idza samu ghairallahi bi ayakulu bismil masih wa nawihi fatahrimu dhahirun Ma'idha lam yusamu ahadan walakin qasadu adabha lil masih aw lil kawakib wa fa mawaju tahrimihi. Jika ada yang bertanya, kalau mereka ahli kitab itu menyebut nama Tuhan Allah semisal Bismil Masih atau semacamnya maka haramnya jelas. Namun jika mereka tidak menyebutkan satupun diam, diam, namun niat hati mereka menyembelih untuk masih atau untuk bintang atau semacamnya maka apa sisi keharamannya? qila qad taqaddamat al-isyaratu ila dzalika bahwa Allah Subhanahu haram mamadhubi ala nusuk. Wadhalika yaqtadi tahrimahu. Baik kana dzabihu kitabiyan bi anna law kana tahrimu bi kauni wataniyan lam yakun farqun baina dzabihi ala nusubi wa ghairiha wa ghairiha. Wali'annahu lamma akalana ta'am ahli kitab dalla ala anna ta'amal musyrikina haramun Fataksisu madubiha alal wasan Yaktabi terjadi data Fa'aidan fa'inahu Dukira tahrimu madubya ala nusuk Wa ma'uhilla bili ghairillah Wa fattakala fi ma'uhilla bihi li ghairillah Wa ma'uhilla bi Wa ma'ahalla bi ahlul kitab li ghairillah Wa kadalika Kulu madubya ala nusuk فإذا تاب الكتاب على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مكروه على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام Kila maka jawabannya Kenapa tetap haram meskipun tidak ngomong Cuma diam namun niat Telah lewat isyarat Kenapa itu haram Yaitu karena Allah mengharamkan Apa yang diharamkan untuk anusuk Untuk berhala Maka berdasarkan ayat ini bahwa menghuri ma'ala nusuk Maka ini menunjukkan haramnya sebenarnya yang maksudnya tujuannya itu adalah berhala meskipun tidak diucapkan dan ini berlaku meskipun penjumlahnya ahli kitab. Di anak karena seandainya haramnya madubi ala nusuk itu jika yang menyembeli adalah wasani, maka lam yakun farkun maka tidak ada beda antara apa yang dia sembeli ala nusuk dan selainnya. Wali anahu dan karena ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita sembilan ahli kitab maka lima menunjukkan bahasa sembilan orang musyrik haram taksisu madhubiha alal wasan maka mengkhususkan madhubi alal wasan yang disembelih alal wasan untuk berhala yang tadi membuahkan menghasilkan faedah baru yaitu cukup niat maka ada ayat yang mengatakan bahwa dubiha ala nusuk itu haram. Dan apa yang disembelih untuk berhala itu haram. Nah, kalim kalimatnya di sini bahwa dubiha ala nusuk. Maka ini mencakup yang menyembelih adalah kitabi ataukah kuasani. Tidak ada tidak. laukar tahrim likauni wasanian kalau memang itu haram karena dia wasani kalau memang jika ada orang yang mengatakan bahwa maghuti ala nusuk itu ya kalau yang nyembelih wasani bukan kitabi maka maka bantahannya kalau demikian maka tidak ada beda antara ala nusuk dan tidak karena wasani semua sebelahnya itu hal ya kan kalau wasani musyrik yang bukan ahli kitab semua sembelihnya kan haram baik daging uh, nyembelihnya untuk nyembelih daging atau untuk berhala kalau demikian maka tidak ada bedanya ala nusuk dan tidak kalau disyaratkan nah, itu hanya berlaku wa madubi ala tersebut itu disyaratkan yang nyembelih wanani tidak ada beda ala nusuk dan tidak karena watani itu semua sebenarnya haram baik ala nusuk atau tidak lalu apa manfaat ayat memadubi ala nusuk itu haram maka ayat memadubi ala nusuk itu haram jika maknanya adalah mencakup kitabi dan watani dalil e, kalau ini mencakup kitabi dan di li'annahu lihat kan Allah kan sudah mem membolehkan sembilan ahli kita ini secara mantuk menunjukkan bolehnya sembilan ahli kita mafhumnya apa? jadi sembilan kafir non ahli kita haram baik untuk wasan ataukah tidak untuk wasan nah dalam ala pak aman musyrikin haram maka berarti ayat bahwa madhubi ala nusub itu harus mengandung makna baru ada makna tambahan karena kalau cuma untuk mengharamkan sebenarnya ahli kitab sudah cukup dengan amul ladina utul kitab bahilul laku taksis madhubi alal watan maka kemudian Allah khususkan larangan E, madhub ya alal wasat yang tadi faedah terjadi itu harus menghasilkan harus mengandung makna yang baru makna yang baru itu apa nah, kalau hewan yang disembelih niatnya tujuannya untuk nasab atau untuk wasan untuk berhala maka siapapun yang menyembelih maka tidak boleh ahli kitab ataupun kitabi ataupun orang yang muslim seorang yang dulunya musuh. Wa aidan fa inna dzakarat tahrima ala nusuk. Dan demikian pula Allah telah menyebutkan haramnya hewan disembelih dengan niat untuk berhala dan Allah telah menyebutkan haramnya hewan yang disembelih untuk selain Allah. Fakadakola dan telah termasuk dalam uhilla bi lirailah ma uhilla bi ahlul kitab lirailah. Termasuk wa ma uhilla lirailah adalah hewan-hewan yang disembelih ahlul kitab untuk selain Allah. Maka dalika maka demikian pula semua yang disembelih dengan tujuan untuk berhalal. Maka jika ahli kitab menyembelih alam makot nasubuhu untuk tamasil patung-patung yang mereka pancangkan di dalam gereja, maka berarti ini madbuhun disembelih untuk selain Allah, untuk untuk berhala. Dan maklum sudah bahasanya hukum hal ini yaitu ini berarti matbu ala nasab itu tidak ada beda baik berhalanya itu ada di depannya ataukah berhalanya itu tidak ada karena kenapa maklum ya, karena ini berdasarkan makna nama maharum karena itu adalah haram li'annahu karena dia bermaksud dengan menyembelih tersebut beribadah kepada berhala dan mengagungkan berhala yang namanya ansab wa madubi ala nusub yang namanya nusub itu minang asnam mencakup asnam yaitu patung dan wakil dan ada yang mengatakan yang namanya nusuk itu adalah yang ghairul asnam yang bukan patung. Lalu karena haulal baiti salah tumiatin wasituna hajaran. Para ulama mengatakan dulu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 batu. Karena ahlul jahiliyah yatbahuna 'alaiha wa yashrahuna lahma 'alaiha wa kanu yu'azzimuna hadhihi hijarata wa ya'budunaha yasbahun 'alaiha wa kanu idza sya'u badalu hadhihi jarata bi jaratin hiya ajad ilaihim minha mereka menyembelih di atasnya dan mereka kemudian memaparkan daging-daging sembelihan itu di atas batu itu setelah menyembelih di atasnya kemudian dagingnya ditaruh di atasnya dan mereka mengagungkan batu-batu ini dan menyembahnya dan menyembelih di atasnya menyembelih karenanya dan mereka jika mau mereka ganti batu-batu ini dengan batu yang lebih menarik pun batunya bisa digunakan ganti kok kurang bagus ada ketemu batu yang lebih bagus maka diganti itu dibuang Waitulah ala dalika dan hal tersebut ditunjukkan juga oleh perkataan Abu Dhar dalam hadis tentang dia mencetakkan keislamannya kemudian dia umumkan akhirnya dia dipukuli sampai berdarah-darah maka Abu Dhar mengatakan hatta sirtukan nusubil ahmar sampai-sampai itu aku seperti berhala, berhala yang merah yuridu anaukana yasiru ahmar mintala utihi bidani maksudnya seakan-akan seluruh badan bermerah merah karena terlumuri darah Terima kasih. وسلم الحمد لله kalau jumbo karena lupa boleh. Kalau sengaja Imam Syafi'i boleh. Ya, kalau jumbo itu kalau lupa Muslim lupa sama Allah boleh bahkan sengaja sebagai boleh Imam Syafi'i boleh nah, kalau Imam Syafi'i kan nyembelih apa? Nyembelih itu tidak wajib mustahab hmm? nah ya nah itu alasannya Imam Syafi'i dalam muslim itu kayak, kayaknya Imam Ahmad tadi ada riwayat tadi Imam Ahmad juga mengatakan boleh di dalam diri seorang muslim itu ada nama Allah cuma dia kalau Imam Ahmad di sini bilang mengatakan dia dosa karena nggak nyebut jadi maka sah dia dosa sebenarnya sah tapi dia dosa maksud sebab gimana tadi wama uhila mau sebagai loncatan untuk makna wama uhila li ghairillah sebagai loncatan sebagai pengantar sudah jelas kan? kalau wama uhila li ghairillah itu mencakup tiga orang itu nyembelih untuk makan dan dengan menyebut nama selain Allah yang kedua orang itu menyembelih ruban dan tidak nyebut apa-apa. Yang ketiga dia menyembelih ruban ilah ghairillah dan sambil ngomong. Masalah maka tasmiyah tasmiyah itu masalahnya masalah eh, tasmiyah itu istilah tasmiyah menyebut nama Allah pada bulan sembelian maknanya adalah ya, itu yang bukan sembelihan korban kalau sembelihan korban biasanya lillah li lighairillah hmm. Benar? bagaimana tambahan nama Allah. Menyebutkan nama istibaan Jadi eh, mungkin beliau membolehkan kalau orang itu korban tidak nyebut nama Allah sudah tidak masalah nyuruh korban orang itu tidak nyebut nama Allah tidak nyebut Bismillah tapi kemudian malah menyebut Allahumma laka karena mengikuti ayat wanusuki lillah ya, wanusuki lillah karena wanusuki lillah Manusubilillah kan berarti jadinya Allah malaka, Kak, mungkin boleh-boleh saja menukis mungkin dan dalam riwayat Abu Dawud itu di footnote dalam riwayat Ibnu Majah kan nggak ada bismillah nyebeli nyembelih ya, wafi si akhar akhar dari Ibnu Majah kita bil abahi wafi Allah mamingkang walaka tanpa bismillah Hah? ya itu mungkin pendapat beliau tapi nggak tahu penegasannya memang belum pendapat beliau kan, tidak dalam Yesus tapi ya